بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه الكمل من أولياء الله تكسر أعمارهم ويموتون قتلى في محبة الله وكذلك أهل الحرص الشديد في الدنيا تكسر أعمارهم ويموتون قتل الدنيا ومن كمل عقله زهد في الدنيا وإن كان لا يؤمن بيوم الحساب كحاتم الطين ونحوه ولكن قصر عليهم النور بسبب عدم الإسلام لأن الدعوة ما بلغتهم وأصل الزهد تهوين الدنيا في القلب Al-kummal min awliyaillah Orang-orang sempurna daripada para awliya Allah Taksuru a'maruhum Pendek umur mereka kebanyakan Wayamutu dan mati kotlah mereka terbunuh Fi mahabbatillah karena cinta kepada Allah Jadi karena banyaknya ibadah Mereka itu banyak mati muda tidak terlalu tua. Banyak tapi ada yang sampai tua. Wakadalik ahlul hirsis syadid fit dunia. Demikian juga orang yang terlalu bersemangat dengan urusan dunia. Nah, terlalu cinta kepada dunia. tak suruh amarum pendek umur mereka. Banyak mati nggak tua. Wa yamutuna qatla dunia dan dia mati karena sebab mikiri dunia. Karena itu man kamula agluhu siapa orang sempurna akalnya zahida fid dunia dia akan zuhud dalam urusan dunia. Wa in kana la yu'minu biyaumil hisab walaupun dia orang kafir, orang enggak beriman. Dia memper mem, meminimkan dalam urusan dunianya, enggak terlalu dibawa kemana mana Seperti Kahatim Al-Asam, eh, Kahatim at tayy seperti Hatim at Hatim at ini orang jahili, orang Farisi, orang Persi, jahili, kenahwi, tapi mereka zuhud di dunia. Nah. Walakin gasura alaihimun nur. Walaupun dia zuhud di dunia tapi karena dia kafir, gasura alih nur, kurang nurnya enggak ada cahayanya. Bisa bisa babi adamil Islam karena enggak ada Islam. Karena dakwah ma balagathu karena dakwah belum sampai kepada dia. Si Hatim al-Asam. Hasim At-Tai. Wa aslu zuhud asli daripada makna zuhud yaitu tahwinud dunia meremehkan dunia fil qalb dalam hati. Keremehan dunia dalam hati. Jadi memang pikiran manusia itu akan menimbulkan beberapa macam masalah banyak penyakit dari pikiran manusia. Nah, katakan manusia itu ada energi karena kalori makanan ya. Jadi makan manusia tadi itu baru menjadi energi. Energi ini dibagi di badan. Ada untuk perut, karena perut itu juga bergerak kan, perlu energi. Ada untuk pikiran, ada untuk anggota badan, semuanya ada. Nah ini harus disesuaikan dengan energi yang masuk. Tapi ketika pikirannya ada di itu di forsil berarti akan mengambil energi dari yang lainnya. Karena itu kadang-kadang kalau orang banyak pikiran dari itu oh no es eh, yang krosoloro loro. Wetengi berarti energi perut kurang itu. Jantungnya, energi perut jantung itu. Itu pernah saya satu teman saya gitu. Terlalu mikir Mana pabriknya banyak kok dia waktu itu di Jakarta waktu itu. Dia sakit, kemudian sampai ke Singapura. Ya kita waktu ketemu, apa oh, kok nih? Kenapa kamu ini? Tidak ada sakit, saat Ini gara-gara pikiran anak-anak forsil itu dia. Diceritakan sama dia, katanya dokter itu begini-begini seperti seperti tadi itu ceritanya. Ya, sekarang gimana obatnya? Obatnya saya sendiri ternyata. Saya harus mengurangi daya uh, pikiran saya sehingga normal energi untuk masing-masing yang di tubuh saya. Karena itu harus diatur ya, nah, harus diatur. Nah, ini kebanyakan orang yang aulia Allah karena mahabbatullah, energinya untuk ibadah, paham ya? Terkuras untuk ibadah, mati muda. Lah energi orang-orang yang terlalu sibuk di dunia untuk pikiran-pikiran dunia banyaknya lemahnya ada di situ nantinya dan akhirnya ibarat eh, eh, apa namanya kendaraan terlalu diforsil ya cepet rusak eh, turun mesinnya nanti nah kalau turun mesin eh, daripada kendaraan underdeal bisa dibeli di toko ada yang bubut di mayangan sana tapi kalau underdealnya anggota badan ono di ya. karena itu dikurangi ya. zuhud ada di dunia itu akan menghasilkan afiah dalam anggota badan. Hat. Wa qala radhiyallahu anhu usulul 'abdi ila rabbi bi syai'ain al-fikri wa dzikir. fa idza dawama 'alayhima hasal al-maqsud. Dikatakan usulul 'abdi sampainya hamba tadi itu ila rabbi kepada Tuhannya bi syai'ain dengan dua hal. Al-fikir mikir, wa dzikir dan dzikir. Mikir dan dzikir. Itu cara sampai kepada hamba. Nah, itu semuanya dalam firman Allah alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah selalu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, terus wa yatafakkarun dan berfikir. Itu zikir, ini berfikir. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard dan mereka orang yang berfikir tentang keajaiban makhluk yang di langit maupun di bumi dzikir wal fikir. Hah? Dzikir wal wal fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan keajaiban lagi dan bumi. Terus? Kemudian setelah itu juga berpikir akhirat. Eh? eh? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah engkau tidak menciptakan alam semuanya tadi dalam keadaan batil, sia-sia. Subhanak. Kemudian dia berpikir keselamatannya di akhirat faqina adzabannar maka selamatkan kami daripada siksa neraka. Jadi dzikir mengajak kamu ingat kepada Allah ha, dalam segala keadaan kamu. Fikir mengajak kamu dari itu memikirkan keajaiban makhluk Allah dan sekaligus memikirkan tentang nasib kamu ada di akhir di akhirat. Dua hal ini yang akan bisa meroket ya, mengangkat kamu sampai ke derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi dikit. Wa qala radhiyallahu anhu taksurul ghaflah bi mujalasatil ghafilin wa ma yanfa'ul jarba'a gurbu salimatin <clears throat> ilaiha walakinna salimata tajrubu kaifa tafirru minal majdzum wa la tafirru min majalisil ghaflah walakin aina al basair ya'lamuna zahiran من hayati dunya hum 'anil akhirati hum ghafilun amma ad-dunya fuqaha fiha wa na'lam madaraha min masalihaha banyak orang menjadi lupa bimujalasatil gharifin karena sering kumpul dan duduk dengan orang-orang yang lupa kepada Allah. Hati-hati. Lupa kepada Allah itu nular loh ya menjadikan kamu bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dari pondok, waduh, istiqomah, salat berjamaah, zikir itu dan ini. Kumpulannya dengan orang ghafilin, orang-orang yang lupa. Entar lagi hilang pondoknya. Hilang akhlaknya. Lulusan dari dalam Ka'bah pun kalau perlu. Jangan lulusan dari pondok, lulusan dari Ka'bah. Paham nanti? Kalau sudah kumpul dengan ghafilin orang-orang lupa kepada Allah, ketularan terlagi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanfa'u jarba'a gurbu salimatin ilaiha. Tidaklah memberikan manfaat kepada orang yang gatal-gatal kena penyakit kudis, dekatnya dia kepada orang yang selamat. Walakin nasalimata tajrubu, tapi justru orang yang selamat yang sehat kumpul dengan orang yang kudis sebentar lagi menjadi kudisen. Inti sehat kumpul dengan orang kena penyakit kudis. Kira-kira yang kena penyakit kudis ketularan sehat atau yang sehat ketularan penyakit kudis? Yang sehat ketularan. Begitulah orang yang baik, yang ingat kepada Allah, yang terdidik dengan baik, kumpul dengan orang yang lupa, bentar lagi jadi lupa. Bentar lagi jadi lupa. Karena hindari orang-orang yang lupa kepada Allah. Dalam Al-Qur'an uh, Nabi menyatakan dan diperintahkan oleh Allah surat itu wala tuti' man alfalna qalbahu an dzikrina wattaba'aha wa huwa kana amruhu furuta. Hah? jangan kamu taat patuh kepada orang yang aku lupakan daripada berzikir kepada Allah, daripada ajaran Allah. Jangan. Jangan dikumpuli mereka tadi itu. Nabi aja diperintahkan begitu kok. Ya. Wa kaifa tafiru al majdum wa la tafiru min majalisil ghaflah? Bagaimana kamu itu menghindar lari daripada orang yang kena penyakit lepra, takut penyakitnya menular kepada kamu dan kamu tidak lari daripada majelis-majelis yang lupa kepada Allah, padahal itu akan menjadi lepra dalam hati kamu, dalam batin kamu. Hmm, karena ghaflah itu akan menjadikan kamu itu berani maksiat kepada Allah. Walakin ainal basair, tetapi manakah orang yang punya hati yang baik sekarang ini? Hah? Al basair jamak basirah. Ya'lamuna zahiran min al hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka tahu dalam urusan duniawi tapi akhirat enggak tahu apa-apa, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap hanya berhenti urusan ada di dunia, nggak tahu bahwa tuntutan itu sampai ada di akhirat. Diperiksa nanti ada di akhirat, harus bertanggung jawab sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amma dunia fuqaha fiha, urusan dunia wah, dia ahli. Dia akan tahu wa na'lam madarraha mimma salihah, tahu tentang mana urusan rugi dunia, mana yang urusan menguntungkan dunia untuk akhirat. Sampai kamu berani menipu misalnya. Sampai kamu berani bohong. Sampai kamu berani merampas harta anak yatim. Sampai kamu berani untuk tidak jujur. intinya nggak paham bahwa kamu nanti ada di akhirat harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, karena itu, ha? satu hal yang paling penting yang harus kamu ketahui seimbanglah urusan dunia dan akhirat. Ya, bukan berarti kamu tadi itu enggak enggak kerja. Alas anak enggak mau kerja. Anak putar tasbih, nanti anak dapat fulus. Ya, itu sama aja mencalonkan diri jadi pengemis ini. Ya, bukan begitu. Kerja. Cuma jangan segala-galanya untuk urusan duniawi. Niatkan kalau Allah memberikan hasil kepada kamu, salurkan juga untuk amal ibadah kamu kepada Allah Taala. Nikmal malus soleh lirrajulis soleh sebaik-baik nikmal yang halal kalau ada di tangan orang yang soleh jadi amal soleh banyak fukro ul masakin nantinya merasa dibantu kenapa? harta halal di tangan orang soleh anak-anak yatim merasa dibantu masjid makmur jadinya majelis makmur jadinya nah, itu yang perlu di, eh, di diharapkan oleh umat ya. seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang saudagar, orang-orang yang yang hebat tapi itu adalah untuk kemaslahatan umat jadinya baik. Eh, dunia ini medhi deh setengah mati. Mau masuk haram keluar nantinya. Nah, percuma, tidak ada nilainya itu semuanya. Eh, al-bukhul ma yadur illa sahibu. Ya, kekikiran itu tidak merugikan orang lain. Ini manusia ini rezekinya dijamin oleh Allah. Gak yang dikasih, mereka dikasih oleh Allah Taala rezekinya. Ya, kekikiran itu akan merugikan orang yang kikir itu sendiri. Percuma hartanya akan jadi fitnah semuanya nantinya. Nauzubillah min dzalik wa qala anhu asyraful aurat al-fikrah paling bagusnya wirid yaitu berfikir. Ya. Wallahu a'lam.